banggakan diri tapi tujuannya untuk saling mengenal lalu kita bekerja sama dalam keimanan kepada Allah untuk menjaga amanat Allah yang Allah amanatkan di atas pundak kita semua yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua merupakan satu keluarga maka benar apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz ad Ilwar Al-Ustaz Abu Ali bahwasanya seharusnya kita ini yang merupakan satu keluarga yang diciptakan dari asal usul yang sama yang beriman kepada Tuhan yang sama Nabi yang sama kitab yang sama dan Allah telah tunjukkan kita jalan yang Allah baik dengan jalan yang kita lalui ini yang diberkahi dan diridhai Allah, Allah jamin keselamatan kita asal betul-betul kita istiqamah di atas jalan tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan nabinya. Demikian pula para sahabat nabinya dan umat yang datang setelah umat yang hidup bersama nabinya mengumumkan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kami. Dan aku juga menyempurnakan bagi kalian nikmat yang nikmat-nikmat yang aku telah limpahkan atas kalian. Allah sempurnakan dengan diutus nabinya di tengah-tengah kita dengan Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat dan mengalami kebingungan Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan agamanya demikian pula menyempurnakan nikmatnya atas kita waraditu lakumul islama dina dan aku telah meribai bagi kalian al-islam sebagai agama. Sebagai hadirin sekalian agama yang menaungi kita. Sebagai jalan yang kita lalui. Demikian pula identitas yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah melanjutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang menginginkan selain dari Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya dan di hari akhir nanti dia akan termasuk dari orang yang rugi. Allah menggunakan kata falan bukan menggunakan bukan menggunakan kata la. La berarti tidak. Tapi tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan arti selama-lamanya. Tapi kalau lan nafi di sini menunjukkan makna at-ta'bid selama-lamanya Allah tidak akan menerima daripadanya dan di hari akhirat nanti dia tergolong orang yang buruk. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan tu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan nabiyan wa rasulah. Dengan kita mengucapkan bayat ini raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasula kita hanya akan menyembah Allah sebagai Tuhan kita dan dialah satu-satunya Tuhan yang mencipta, yang memerintah, berkuasa di alam raya dan tiada sekutu bagi Dan kita beriman bersama-sama bahwasanya Nabi adalah Rasul yang diutus di tengah-tengah kita yang mewajibkan kita semua untuk mengikutinya dan meneladani. Wabitu billahi rabban wabil islami dina. Pertama hadirin sekalian kita menegaskan bahwasannya kita ridha dengan penuh betul-betul kepasrahan ketulusan bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Dan Islam sebagai agama kita Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Lalu bagaimana hadir sekalian orang yang mengatakan wabil NU wabi Muhammadiyah atau bi atau bi sunnati dinan kira-kira akan diterima nggak oleh Allah taala? Ya. Ini semua yang bikin pecah belah kita hadir sekalian. Sebagai organisasi, naam, tapi sebagai hadirin sekalian, agama maka agama kita jelas yang diridhoi oleh Allah yang diterima dan diakui adalah Islam. Kalau sampai organisasi, madhab, kelompok, golongan, sekte memalingkan kita dari Islam dan mencemari, mencederai ketulusan kemurnian dari iman Islam kita kepada Allah, maka kita wajib untuk kita tinggalkan dan kita sisihkan. Ini ketegasan hadirin sekalian yang datang dari Allah. Pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikomandangkan oleh Nabi adalah al-Islam. Dan Nabi selalu mengingatkan mereka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dengan tegas Allah mengatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya? Dari seseorang yang menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah dan dia selalu mengerjakan amal-amal kebajikan dan dia mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi karena dirinya betul-betul mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Dia rela persembahkan dirinya dilemparkan ke dalam api untuk Allah. Dia rela untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan karena mentaati Allah. Bahkan dengan penuh ketegasan, penuh kepasrahan, dia rela untuk menjalankan perintah Allah yang menyembelih anaknya. Dia lakukan Ternyata ini sekalian, kepasrahan Ibrahim telah mengangkat dirinya menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Para nabi, para rasul setelah Ibrahim lahir dari surginya dan keluarga. Dan kita harus paham ya Allah perintahkan kepada Ibrahim sebenarnya bukan untuk menyembelih putranya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada kita bagaimana Ibrahim memberikan contoh kepada kita semua. Dia rela untuk menyembelih egonya kecintaannya kepada dunianya, kecintaannya kepada dirinya, kecintaannya kepada keluarganya, kecintaan kepada arahnya, semua itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalun muslim. Ini firman Allah. Dan ini jalan yang Allah tunjukkan kepada Rasulnya. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah, agama yang lurus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai bimbingan dan petunjuk yang lurus yang sejalan dengan jejak langkah kehidupan Ibrahim dan ia tidak tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala rincikan jalan Ibrahim tersebut, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan bahwasanya hidup dan matiku. Inna salati wa nusuki Sesungguhnya salatku Pengorbananku Hidup dan matiku Semata-mata aku persembahkan teruntuk Allah Rabbul Alamin Tiada sekutunya bagi Allah dalam semua Dan saya orang yang pertama di depan Menjadi contoh orang yang pertama berserah diri kepada Allah Agar kita ikut di belakangnya Beliau sebagai awal muslimin kita sebagai pengikut beliau minal muslimin. Oleh karena itu kira-kira siap nggak orang NU mengorbankan fanatismenya kepada NU-nya? Muhammadiyah fanatismenya kepada Muhammadiyah. Begitu pula Persisnya mengorbankan fanatismenya kepada Persisnya. Begitu pula Syiahnya rela mengorbankan fanatismenya kepada Syiahnya. Begitu pula sunnahnya rela mengorbankan fanatismenya kepada hadirin sekalian kelompok dan golongannya bila bertentangan dengan perintah Allah bila bertentangan dengan bimbingan dan petunjuk Allah, bila bertentangan dengan ketaularan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia rela mengorbankan semua itu sebagaimana yang dicontohkan Ibrahim, sebagaimana yang dicontohkan Rasul, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabatnya, maka dialah orang yang beriman yang berserah diri kepada Allah. Kaum Aus dan Khazraj sebagaimana yang disampaikan Ustaz Abu Ali tadi yang berperang menumpahkan darah sesama mereka selama ratusan tahun. Mereka rela menjual harta mereka, menggadaikan kebun mereka, ternak mereka, sampai ada dari mereka yang rela menggadaikan kemerdekaan mereka untuk dapat membeli senjata demi melampiaskan dendam mereka kepada musuh-musuh mereka. Padahal Aus dan Khazraj menurut sejarah merupakan sepasang saudara. Tapi anak keturunannya di bawah mereka dibakar oleh syaitan, dihasut oleh orang-orang Yahudi yang ingin memanfaatkan pertentangan perselisihan di antara mereka untuk kepentingan mereka. Karena orang-orang Yahudi pekerjaan mereka dari mulai zaman dahulu kala meminjamkan uang sebagai bangkit. Orang meminjam seribu karena tidak mampu membayar hutangnya, yang berlilit dirinya berlipat ganda, hartanya, kebunnya, rumahnya, hei diambil alih. Sampai pada akhirnya kemerdekaannya. Lalu pekerjaan dan perdagangan mereka yang kedua memproduksi senjata yang mereka gunakan untuk memenuhi kantong-kantong mereka. Dan senjata tidak akan laku kecuali adanya peperangan yang berkecamuk. Oleh karena itu mereka punya kegemaran untuk mengobarkan peperangan. Bukan hanya di antara umat Islam, di antara seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini, agar mereka dapat meraih keuntungan yang sebesar besar Baik peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua tidak lepas dari peran mereka. Demikian pula peperangan yang berlangsung hari ini sekalian di antara kaum Aus dan Khazraj dalam yang menjadi dalang di balik peperangan yang berkecamuk selama ratusan tahun adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dengan pandai mereka membagi diri mereka kepada beberapa kubu. Yang satu Bani Nadir sebagai sekutu Khazraj. Bani Quraidah sebagai sekutu Aus. Belum lagi Bani Qainuqa yang bermain. Belum lagi Yahudi Khaybar. Mereka bekerja sama untuk menjerumuskan penduduk Madinah ke dalam peperangan di antara Aus dan Khazraj dan sekutu mereka masing-masing. Maka selama ratusan tahun orang Yahudi menikmatkan keuntungan, kesenangan, senjata-senjata mereka yang laris seperti yang kita jumpai yang sedang berlangsung hari ini sekalian di antara umat Islam yang berperang menumpahkan darah mereka, menghancurkan negeri mereka, mengadu domba bukan hanya di antara sesama umat Islam, bahkan ulama-ulama Islam dibagi kepada beberapa kubu yang tunduk di bawah penguasa-penguasa yang memanfaatkan mereka untuk mengadu domba rakyat mereka saling menumpahkan darah. Jutaan orang binasa, jutaan orang eksodus dari negeri mereka. Kemana mereka pergi? Bukan ke negara Islam. Pergi ke negara-negara barat yang menampung mereka, menaungi mereka. Akhirnya derita yang mereka rasakan di negeri mereka membuat mereka benci kepada negara mereka. Derita yang mereka rasakan dari saudara mereka sesama kaum muslimin membuat mereka benci pada agama mereka. Akhirnya mereka merasakan bahwa orang-orang di barat jauh lebih baik terhadap mereka yang kita khawatirkan mereka akan berbondong-bondong keluar Islam sebagaimana dulu sahabat Nabi berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena menjumpai Islam ajaran yang penuh dengan rahmat. Jadi yang kita jumpai pada saat ini adalah kebiadaban, kebrutalan, permainan yang amat mengerikan, tangan-tangan syaitan yang ingin memecah belah mengadu domba umat Islam bukan hanya di negara Arab bahkan mereka menginginkan Indonesia negeri yang kita cintai bergolak membara seperti yang terjadi di Suria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Yaman dengan isu Syiah Sunnah, belum lagi dengan isu ISIS, Demikian pula Jabhat Nusrah, belum lagi dengan isu pasukan Kurdistan dan lain sebagainya. Berbagai macam cara mereka lakukan. Akhirnya negara-negara Arab harus menjual minyak mereka dalam jumlah yang besar yang membuat harga minyak drop. Hmm. Akhirnya biaya produksi jauh lebih besar daripada harga minyak. Membuat sekarang Saudi Arabia dianggap negara yang paling kaya harus meminjam kepada IMF. Allah harus berhutang. Bahkan kita jumpai negara-negara Arab yang tadi mempekerjakan sekian banyak umat Islam di negara mereka mulai melakukan PHK karena kondisi keuangan yang begitu sulit diakibatkan jatuhnya harga minyak ditambah lagi beban perang yang mereka harus tanggung. Negara barat Amerika mengancam kalau mereka tidak terlibat untuk memberikan dukungan berhadapan dengan lawan-lawan Amerika maka Amerika akan lepas tangan di saat mereka nanti menerjang memasuki negara-negara Yang difikirkan oleh sebahagian orang kekuasaan dengan kekuasaan dan uang yang ada pada mereka, mereka menghalau para ulama yang mau tunduk di bawah mereka untuk menyebarkan propaganda, propaganda, perpecahan, kebencian, permusuhan dengan dana yang besar kalau dipergunakan untuk mesejahterakan umat Islam, membangun negeri mereka, membayar hutang negara-negara berkembang, umat Islam akan menjadi negara yang besar. Akan menjadi pemimpin dunia, tapi mereka lupa diamuk kebencian, permusuhan, ditambah lagi propaganda yang menimbulkan rasa buruk sangka, bukan Islam yang diperjuangkan. Sebahagian berjuang demi sunnah yang tidak jelas. Karena bukan sunnah Nabi yang diperjuangkan. Kalau sunnah Nabi yang diperjuangkan, niscaya mereka akan hidup rukun damai. Karena nabinya sebagaimana Allah katakan wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu pula hari ini sekalian sebahagian lagi mengklaim berjuang atas nama keluarga Rasul. Padahal keluarga Rasul orang-orang yang paling taat kepada Allah yang paling taat kepada Rasulnya. Mereka tidak pernah mengajak orang kepada diri mereka, tapi mereka mengajak orang untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula sahabat-sahabat Rasul, mereka tidak pernah mengajak orang kepada mereka. Mereka mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengajak orang bersatu dalam Islam, sebagaimana dakwah yang dikumandangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Setiap kelompok mengajak orang untuk bergabung bersama mereka. Setiap kelompok mengecam kelompok yang lain, golongan yang lain sesat, menyimpang dari ajaran Allah. Fenar. Hanya mereka yang berada dalam syurga. Ini yang terjadi. Oleh karena itu saya terkenang pada Asyik Muhammad Mutawalli Asyarawi. Seorang mufassir hadir sekalian di abad modern yang telah meninggal pergi menjumpai Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berangkat dalam pertemuan terakhir bersama ulama-ulama Mesir di Al-Azhar dihadiri oleh Husni Mubarak, Presiden Mesir. Dia mengingatkan Husni Mubarak, dia berkata mungkin kita tidak akan berjumpa setelah hari ini. Kita tidak akan berjumpa kembali. Karena saya harus memenuhi panggilan Allah. Saya ingatkan kepada Anda, Anda diuji dengan kami dan kami diuji dengan Anda. Kalau Anda betul-betul menginginkan kepemimpinan dan kedudukan serta dunia ini Allah akan meninggalkan Anda dan tidak akan membantu Anda. bila Anda melihat jabatan ama, jabatan sebagai amanat, kedudukan hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Anda bekerja bukan untuk ini, maka Allah akan membantu. Ingat amanat yang besar yang Anda harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Ketika dia sampaikan khutbah ini di hadapan ulama-ulama Al-Azhar mereka mencucurkan air mata. Mereka menyadari sebentar lagi mereka akan berpisah. Benar, tidak lama kemudian dia kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa waktu sebelum beliau wafat, beliau berjumpa dengan sebahagian umat Islam yang keras, yang bersikap ekstrim, yang mengklaim diri mereka sebagai golongan yang selamat sedangkan yang lain orang-orang yang akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Kegemaran mereka untuk mengatakan kepada orang finnar bukan seperti yang Rasulullah lakukan berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah. Mengajak orang untuk betul-betul menyelamatkan diri mereka dari jurang api neraka, mengajak umat untuk bersatu dalam agama Allah. Dalam sebuah dialog dia berkata kepada mereka, tindakan-tindakan teror yang sering kalian lakukan. Membom sana, membom sini. Dengan alasan bahwa mereka orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Dengan alasan bahwa mereka orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Saya ingin tanya pada kalian. Orang-orang yang kalian bunuh, yang kalian binasakan dengan tuduhan orang-orang yang melakukan kejahatan kemaksiatan. Apabila mereka mati, kemana mereka akan dicampakkan? Mereka mengatakan ke dalam api neraka. Lalu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari bertanya, Iblis mengajak kemana? Mengajak ke surga apa mengajak ke neraka? Dia mengatakan mengajak ke api neraka. Saya ingin tanya pada kamu, lalu Rasulullah SAW mengajak orang kemana? Mereka mengatakan mengajak orang untuk menyelamatkan diri mereka masuk ke dalam syurga. Dijawab oleh Asy'arawi, kalau gitu kalian tidak mirip dengan Rasul. Kalian mirip dengan iblis yang ingin mengajak orang masuk ke dalam api neraka, sedangkan Rasul berusaha untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka. Maka renungkan perbuatan kalian selama oleh karena itu, apa yang dikomandangkan oleh Ustadz Abu Ali yang mengajak orang untuk kembali bersatu dalam Islam. Bersatu hadirnya sekalian sebagai umat Rasul. Bersatu semuanya untuk tunduk beriman kepada Allah, berserah diri kepadanya dan mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Allah termasuk hadirin sekalian suku kita, bangsa kita, golongan kita, organisasi kita, partai kita. Jangan Islam sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan partai. Islam dimanfaatkan untuk kepentingan sekte, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan suku maupun bangsa. Islam mengingatkan kita semuanya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari sepasang anak manusia itu kakek dan nenek kita. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukan kita memilih untuk menjadi suku atau bangsa tertentu. Bahkan bukan kita yang memilih wajah dan bentuk rupa kita. Bukan kita yang menentukan siapa ayah dan ibu kita. Tapi yang menciptakan dan menentukan adalah Allah. Oleh karena itu bagaimana patut kita membanggakan suku kita, bangsa kita. Membanggakan juga orang tua kita. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا wa qabaila Agar kalian saling mengenal Lalu kalian bekerja sama dalam membangun dan menjalankan amanat Allah sesuai dengan tuntunan Allah dalam kitabnya dan apa yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Lalu Allah menerangkan kepada kita bahwa kemuliaan bukan karena suku, bukan karena bangsa, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena sekte, bukan pula karena habib atau non habib bukan pula habib non habib tapi inna akramakum indallahi atqakum yang termulia di antara kalian orang yang paling bertakwa di antara kalian Inna Allah alimul khabir. Tidak perlu kalian mengatakan saya orang yang paling bertakwa. Saya golongan yang selamat. Allah Maha tahu tidak perlu diberitahukan dia yang akan memilih nanti siapa orang yang paling bertakwa. Jangan kita beranggapan kita orang yang paling bertakwa, orang yang paling benar. Tahu-tahu di akhirat Allah permalukan kita dicampakkan ke dalam jurang api Oleh karena itu orang yang menyombongkan diri, yang membanggakan diri akan dikumpulkan bersama siapa? bersama iblis yang berkata ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu orang yang menyombongkan diri akan berubah menjadi orang yang lupa diri tidak akan mengenal kekurangannya tidak akan menyadari kesalahannya selalu memandang remeh dan kecil orang lain ini yang mesti kita sadari ini yang mesti kita sadari oleh karena itu hadirin sekalian saya sebagai seorang katakan Habib berjumpa, berilmu. Bukan jaminan bahwa saya akan selamat di hari kemudian. Saya menghadapi ujian yang berat. Tanggung jawab yang berat. Baik dengan nasab maupun ilmu yang Allah ajarkan kepada saya. Saya bukan hanya wajib mengamalkan, bahkan wajib menyampaikan dakwah ini sebagaimana adanya tidak mengurangi sesuatu dan menambahkan sesuatu. Rasulullah saja diancam oleh Allah untuk tidak menambahkan sesuatu dan mengurangi sesuatu. Lalu apa hak kita para ustaz, para kiai, begitu pula para habib untuk membelokkan umat dari agama Allah atau menambahkan mengurangi sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak berani ini sekalian mengajak orang kepada diri saya atau mengajak orang kepada golongan sekte kelompok tertentu atau saya mengajak orang kepada rasil sama sekali tidak tapi saya mengajak diri saya rasil ulama yang berjuang di rasil bersama umat untuk berjalan bersama-sama menuju Allah dengan bergandengan Allah Akbar kita mengajak NU-nya Muhammadiyahnya Persisnya Salafinya Syiah maupun Sunnahnya yang beriman kepada Allah dan riba Allah sebagai Tuhannya, Nabi sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Islam sebagai agamanya untuk bersatu dan mencampakkan semua atribut dan slogan jahiliyah. Ini yang harus kita lakukan. Maaf perlu saya memberikan koreksi di sini. Saya tidak berani untuk menerima gelar Habibullah. Karena ini merupakan satu kepastian yang berbahaya buat saya. Saya ingin bersama hadirin semua menjadi haba ibullah kekasih-kekasih Allah. Amin. Pada saat seseorang memanggil seorang ya habib bukan berarti ya habibullah kecuali pada roh. Tapi ya habib yang dibuang di sini adalah ya mutakallim. Ya habibi. Dibuang ya-nya ya dengan adanya tidak menunjuk hadirin sekalian kepada orang yang di depan dan dipanggil wahai kekasih. Atau ya digantikan dengan alif lam. Al-Habib. Itu maksudnya juga Habibi. Alif lam sebagai pengganti ya mutakallim. Dalam bahasa Arab banyak ini digunakan. Contohnya, innamal a'mal bin niat Sesungguhnya amal bin niat alif lam pengganti bomir. Ay innamal a'mal bin niyatiha hak sebagai pengganti apa? Bomir. Dibuang alif lamnya innamal a'mal biniyatiha sesungguhnya amal tergantung niatnya. niatnya. Kalau dibuang ya-nya digantikan dengan al alif walam innamal a'mal bin niat. Begitu pula al habib alif lam bukan sebagai pengganti Allah, tapi pengganti ya mutakallim atau pengganti ya dalam nida. Jadi ya habib maksudnya ya habib. Ya. Atau al habib maksudnya apa? Habibi. Jadi bukan berarti Habibullah karena untuk memastikan seseorang sebagai Habibullah yang dapat memastikan adalah Allah. Bisa-bisa Ustaz Abu Ali sebagai Habibullah. Amin. Bisa-bisa hari sekalian Bapak Ibu di tempat ini sebagai habaibullah dan saya tidak ingin disisihkan dari kekasih iya, Allah karena hari sekalian kata yang tidak ditempatkan pada tempat. Saya tidak berani memastikan diri saya karena saya manusia yang penuh kesalahan, penuh dosa, penuh kekurangan. Seorang hamba yang ingin bertaubat kembali kepada Allah dengan mengajak orang semua bersama-sama menuju Allah. Jadi saya tidak mengajak kepada diri saya. Oleh karena itu saya nggak punya golongan, nggak punya, nggak punya golongan, nggak punya madhab dalam arti mengajak orang kepada madhab. Saya tidak. Saya ajak umat semua bersatu dalam agama Allah bersatu di bawah pimpinan Rasul berpedoman kepada kitab Allah menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu adapun fikih yang ikut Syafi'i silahkan yang ikut Maliki silahkan yang ikut Hambali silahkan tapi fikih bukan datang dari Allah fikih dari ijtihad pemahaman manusia kalau syariat datang dari Allah Syariat menyangkut hal yang prinsip yang disepakati dari Allah maupun dari Rasulnya. Baik golongan manapun tidak berbeda. Contohnya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sujudnya beda apa tidak? Rukunya beda apa tidak? Takbiratul ihramnya? Rukun-rukun sholatnya beda apa tidak? Yang berbeda fikihnya. Satu berpendapat kunut pada saat sholat subuh setelah ruku. Satu lagi kunut qabla ruku seperti Maliki satu lagi tidak kunut, ini fikih. Sedangkan sholat kita prinsip-prinsipnya syariatnya datang dari Allah yang dicontohkan Nabi kita. Maka Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi nggak ada yang satu sujud ke depan, satu nyengkang ke belakang. Ada nggak? Nah. Nggak ada hari ini sekalian. Jadi beda dalam sholat antara syariat dan fikih. Dalam syariat sholat kita bersepakat, dalam syariat wudhu kita bersepakat, dalam fikih pemahaman yang berbeda. Nah yang ikut Imam Syafi'i silahkan, yang ikut Maliki silahkan. Tapi jangan bilang agamanya Syafi'i. Jangan bilang agamanya Maliki, jangan bilang agamanya Hambali. Katakan anda Muslim dan agama saya Islam dan saya ingin dikumpulkan bersama kaum Muslimin di hari kemudian. Allah. Oleh karena itu kita bisa mencintai pengikut syafi'inya, malikinya, hambalinya, hanafinya. Begitu pula syiah sunnahnya yang berjalan di jalan Allah, yang bersatu dalam agama Allah. Yang menjaga mulut mereka tidak saling mencaci memaki. Yang tidak mencaci maki keluarga Rasulnya, sahabat Rasulnya, istri Rasulnya. Menjaga adab dengan baik. Mereka saudara-saudara kita. Yang berhak menghisap bukan saya. Saya aja bakal dipanggil dihisap. Yang berhak menghisap mereka bukan kiai, ustadz, atau syekh yang datang dari Saudi, Kuwait maupun dari Iran. Mereka semua bersama kita akan dihisap berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi sekarang orang yang bakal bertanggung jawab dihisap di hadapan Allah sudah menghisap orang lain. Aneh apa tidak? Aneh. Oleh karena itu saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu semua kita semua ingat kita ini satu keluarga, satu ayah, ibu, sedara, sedaging. Seharusnya kita menjaga hubungan silaturahim kita. Bergotong royong membantu sesama kita yang kaya, membantu yang lemah, yang miskin. Yang berilmu mengajarkan ilmunya pada orang-orang yang tidak berilmu Yang kuat melindungi orang-orang yang tidak berdaya Kita bergerak dengan tangan merapatkan barisan Menabur senyum dan rahmat saling membela dan melindungi sebagaimana firman Allah wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'din orang yang beriman pria dan wanita satu sama lain saling menjaga melindungi membela membantu sebagian yang lain ini merupakan prinsip persatuan dalam Islam Bukan dikatakan asy-syafi'iyun ba'dhum awliya'u ba'dhin atau al-malikiyun ba'dhum awliya'u ba'dhin atau al-hanabilah ba'dhum awliya'u ba'dhin atau al-hanafiyun ba'dhum awliya'u ba'dhin atau asy-syi'ah ba'dhum awliya'u ba'dhin atau as-sunnah ba'dhum awliya'u ba'dhin. Kalau mereka berprinsip seperti ini, saya jamin mereka min ahli neraka. Saya pastikan dan saya bersaksi iya, tanpa ragu-ragu yang berpedoman seperti ini men ahli nar. Iya, karena dia sudah meninggalkan Islam, menaburkan kebencian, membangun sekat dinding di antara umat Islam hanya karena perbedaan madhab kelompok nama-nama. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma biha min sultan. Semua nama-nama palsu yang bukan datang dari Allah, tapi kalian yang memberikan untuk diri kalian maupun orang-orang tua kalian. Kalau saya mengaku sebagai seorang muslim, kemana saya pergi saya menjumpai saudara saya muslim baik yang berkulit hitam, yang putih, yang kuning, yang sawo matang, baik di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Australia, hati saya akan terbuka dan berlembut. Tapi kalau saya hadir sekalian menggunakan atribut kelompok golongan, saya akan tanya, golongan kamu apa? Datang ke Amerika tanya, kamu dari mana? NU atau Muhammadiyah? Datang ke Afrika tanya kamu Persis, apakah MU? Bukan dia mengatakan dari mana kamu? Saya saudara kamu. Apa agama kamu? Saya Muslim. Bukan hanya saudara sedarah dan sedagi, tapi seiman yang akan membuat dirinya kekal dalam persaudaraan di hari kemudian nanti. Tapi yang bersaudara atas kelompok, atas golongan, atas sekte, atas madhab, atas suku dan bangsa Allah katakan wal akhilla ba'dhum yauma idzin li ba'din aduun illa muttaqin Orang yang saling mencinta, yang saling berkasih sayang dalam kehidupan dunia, semuanya akan menjadi penghuni api neraka, bahkan akan saling bermusuhan kecuali yang bersaudara dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakwa, yang bersaudara dalam ketakwaan, mereka orang-orang yang selamat. Oleh karena itu di hari kemudian nanti Allah akan menyeru memanggil mereka. Ainal mutahabu nabi jalali mana mereka-mereka yang saling mencinta atas kebesaran keagunganku. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku naungi mereka, aku lindungi mereka di bawah naunganku ketika tidak terdapat naungan kecuali hanya naungan. Oleh karena itu saya di akhirat Bahkan saat malaikat menjemput saya, saya tidak ingin dipanggil ya Habib. Saya ingin dipanggil sebagai hamba Allah yang beriman ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli tahu-tahu begitu dipanggil dengan panggilan mesra tersebut saya berjumpa dengan hamba-hamba Allah yang mendahului saya dengan keimanan diajak berkunjung kepada keluarga Rasulnya, sahabat Rasulnya, kemudian menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Imamul Muslimin. Tahu-tahu Allah kumpulkan kita semua di bawah rahmat kecintaan Allah yang membuat hati kita terbuka terhadap kebahagiaan yang tidak mungkin dapat dibayangkan dan diberikan. Betapa indahnya kalau kita bersatu dalam agama Allah. Yang membuat saya bahagia pada pagi hari ini saya dengarkan apa yang disampaikan Ustaz Abu Ali dan apa yang diperjuangkan mengajak orang bersatu dalam agama Allah. Mengajak orang kembali kepada Al-Quran. Meneladani Rasulnya. Mengambil dari riwayat-riwayat hadis Nabi yang sejalan dengan Al-Quran. Karena Quran sebagai tolak ukur. Kita semua bersatu dalam agama Allah. Tidak lagi ada sekat dinding pemisah karena suku, karena bangsa, karena madhab maupun sekte, karena golongan apapun juga. Tapi kita semua kembali membaur, mencair dalam kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman. Kita mendoakan orang yang beriman bukan hanya yang hidup bersama kita, tapi yang mendahului kita dengan keimanan dan minta kepada Allah untuk menghapuskan di hati kita kebencian terhadap orang yang beriman. Di saat kita meninggal dunia, kita juga menerima doa dari saudara kita yang beriman. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka bila Bapak Ibu semua mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, mengajak ke dalam Islam, bersatu dalam agama Allah, bertoleransi dalam perbedaan pendapat karena pendapat manusia terbatas dalam tempurung yang kecil, terbatas pada waktunya, pada masanya, pengetahuan zaman berkembang. Allah tidak berikan kita ilmu yang dapat meliputi yang nyata maupun yang gaib. Hanya Allah alimul ghaibi wa syahada. Maka dari masa ke masa kalau terjadi perbedaan wajar. Dulu tidak ada yang namanya cloning, tidak ada yang namanya bayi tabung, tidak ada yang namanya transplantasi, tidak ada yang namanya hadir sekalian donor darah, donor ginjal, donor hati. Maka ulama-ulama yang tampil untuk memberikan fatwa mengembalikan semua ini ke dalam prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Agama prinsip-prinsipnya tidak berbeda. Syariatnya tegas, tapi dalam menghadapi tantangan zaman dibutuhkan hadirin sekalian para ulama dengan ijtihad mereka, dengan upaya-upaya mereka mengembalikan setiap masalah kembali ke dalam koridor dan rel Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Maka fikih akan selalu berkembang, sedangkan syariat dan prinsipnya tidak berbeda. Kalau dahulu ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi dan lain sebagainya. Kalau sekarang lahir ulama-ulama dan mujtahid yang baru yang mengembangkan hadirin sekalian berbagai macam pemahaman-pemahaman yang berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya dengan mengembalikan persoalan yang berkembang saat ini kembali ke dalam real dan koridor Al-Quran maka kita harus hargai dan menyambut mereka tapi pendapat tidak sakral dan pasti seperti syariat Manusia harus menempatkan pendapatnya pada tempatnya. Saya terkenang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah memutuskan dalam persoalan ini? Kalau salah seorang dari mereka mengatakan pernah, Abu Bakar akan bertanya, radhiyallahu anhu, mana saksimu? Gak gampang menerima hadis. Dipanggil saksinya, disumpah Betul tidak kamu menerima mendengar dari Rasul? Kalau disumpah setelah menghadirkan dua orang saksi baru diterima. Tapi kalau dia mengatakan saya mendengar tanpa mengajukan saksi, ucapannya tidak akan diterima. Padahal ini sahabat Rasul. Allah. Agar tidak mengada-adakan kebohongan atas nama apa? Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar langsung mengatakan, Ajtahidu ra'i, saya berijtihad Inkana sawaban famin Allah. Kalau benar ya tepat dari Allah. Dia tidak mengatakan inkana hakon, karena kalau hak itu pasti tidak mungkin salah. Al hakku alhak Al hak itu dari Allah. Kalau manusia berupaya maka dikatakan inkana sawaban kalau sawab tepat dari Allah. Wa inkana khotohan. kalau salah maklum manusia famini wa minasyaiton dari saya dan syaitan ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 23 tahun bersama Rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, di saat berpendapat nggak mengatakan pendapat saya yang hak yang lainnya batil. Beda nggak mau usah sekarang? Beda. Kata salaf dalam bahasa diambil dari kata kerja asaba yusibu. Kalau orang mau mana mengenai sasaran dikatakan asabal hadaf kena sasaran. Kalau salah, ah al hadaf meleset dari sasaran. Nah, pendapat manusia begitu bisa tepat, bisa meleset. Jadi jangan kita tempatkan pendapat manusia sama dengan syariat Allah. Jangan tempatkan manusia sama dengan Nabi. Yang sekarang kita jumpai, orang lebih mendahulukan Imam Syafi'i dari Rasul dan Allah. Orang lebih mendahulukan Imam Hanafi dari Allah maupun Rasulnya. Lebih mendahulukan Imam Ahmad dari siapa? Allah dan Rasulnya. Bahkan sekarang orang lebih mendahulukan Syekh Albani yang hidup pada tahun yang meninggal pada tahun 97-an daripada Allah dan Rasul. Mereka bukan mengembalikan Quran sebagai tolak ukur, tapi mengembalikan kepada apa yang dibenarkan Albani. Padahal Albani tidak berjumpa dengan Rasul, tidak melihat Rasul, tidak menerima dari Rasul berdasarkan riwayat bisa saja benar, bisa saja salah. salah. Tapi kalau kitab Allah mungkin salah nggak? Al-haqqu min rabbika fala takunanna Jadi apa saja yang berbeda Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya, Hanafinya, Syiahnya, Sunnahnya, siapapun mereka, Syekh Albaninya, Bin Basnya, begitu pula hari sekali Uthaiminnya, kita tidak menerima begitu saja cocokkan dengan Quran dan pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah enggak Nabi mengajak orang jadi salafi atau khalafi? Tidak. Pernah enggak Nabi mengajak orang jadi NU Muhammadiyah? Tidak. Pernah enggak Nabi mengajak orang jadi Syiah maupun Sunnah? Tidak. Lalu kita bertanya, yang mengajak ke sana ikut Sunnah Rasul? Bukan. Apa Sunnah siapa? Syaitan. Syaitan yang mengajak orang berpecah belah. Kalau Nabi mengajak orang bersatu. Satu. Inna dina indallahil Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah yang sekarang terjadi dari mulai kecil dicekokin kefanatikan supaya bangga dengan golongannya anti sama golongan yang lain. Ada orang Muhammad orang dari dari Muhammadiyah ditanya, agama kamu apa? NU. Kok NU bukan Islam? Dia bilang kalau NU pasti Islam, kalau Islam belum tentu NU. <laughs> Bayangkan. Saya ingat saya masih kelas 2 SD kalau tidak salah. Ada seorang pelajar UI bertanya pada saya. Dia bertanya pada saya pada saat kita menyaksikan pertandingan bulu tangkis Rudi Hartono bersama seorang juga pebulu tangkis dari Denmark yang terkenal lawan Indonesia selalu siapa antara Denmark sama siapa sama Indonesia itu pada akhirnya di final dia bertanya Hussein saya mau tanya agama kamu apa Islam madhab kamu apa saya bingung karena orang tua saya nggak pernah nyelup saya dengan apa celupan madhab walaupun kita di rumah sholat dalam sebahagian pendapat mengikuti Syafi'i tapi nggak pernah mencelup kita dengan madhab Syafi'i karena madhab pendapat celupan kita adalah Islam saya bilang saya nggak tahu yang saya tahu saya Islam saya Muslim nggak bisa kamu mesti tahu madhab kamu apa saya bilang madhab itu apa ada madhab Maliki Syafi'i Hambali Hanafi saya tanya ini ada dasarnya apa tidak apa orang harus mengatakan dirinya Syafi'i Maliki Hambali Hanafi Memangnya Syafi'i hidup pada masa Rasul? Enggak. Setelah 100 tahun lebih, yaitu 150 tahun, baru Imam Syafi'i lahir. Pada saat Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Imam Syafi'i lahir. Jaraknya cukup jauh nggak? Jauh. Cukup jauh. Saya lagi bingung, apa yang mengharuskan saya mengatakan bahwa saya Syafi'i, saya Maliki, saya Hambali? Sampai di saat saya dewasa, saya mendengarkan fatwa dari Asyih Tajuddin As-Subki As-Syafi'i. Dia mengatakan awam itu nggak punya manhaj. Masa tukang gado-gado, tukang asinan, tukang sayur di pasar disuruh berbicara mengenai madhab. Dalil aja dia nggak tahu. Maka Subki mengatakan al-amila madhabalah. Orang awam nggak punya madhab yang tahu madhab, gurunya yang berilmu. Si guru nggak perlu bilang kamu syafi'i, kamu maliki, akhirnya ntar ribut di musola, ntar ribut di masjid. Satu sholat lurus, satu sholat begini, satu kunut nggak kunut. Yang guru bilang hati-hati, dia nggak kunut bukan golongan itu. <laughs> Satu lagi yang nggak kunut kenapa? Itu yang kunut hati-hati ahli bid'ah tuh. Bahaya nggak? Akhirnya dibawa rakyat dia adu domba. Iya. Yang berantem rakyat dibawa, yang untung siapa? Kiai. Supaya jamaah jangan sampai bubar. <laughs> Akhirnya awam dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi kiai, ustadz, habib yang ingin memecah belah umat, kemudian mengelompokkan mereka untuk kepentingan dirinya supaya jadi pendaringannya, jadi ladang sama sawahnya syaitan. Tapi kalau orang mengajak kepada Allah bersatu dalam agama Allah mencintai hamba Allah menaburkan rahmat di tengah umat dia pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Yang saya sampaikan hari ini sekalian, alhamdulillah hadirin pada suka. Yang nggak depan maksudnya banyaknya luar <laughs> Kenapa? Karena dianggap saya ini ngaduk-ngaduk hari ini sekalian. Bukan ngaduk-ngaduk agama Allah, ngaduk-ngaduk pendaringan mereka. <laughs> Yang berbeda bukan perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan. Ini yang bikin ribut. Gara-gara dunia orang ribut. Saya tidak ingin menjadikan umat sebagai ladang. Untuk kepentingan saya tidak. Saya tidak ingin menjadikan umat sebagai pendaringan saya, bahkan saya ingin melayani umat, mengabdi untuk umat Allah. demi mengharapkan ridho. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Ustadz Abu Ali, ada ustadz-ustadz yang lain, para ulama, kiai yang tulus. Saya jumpai banyak kiai NU yang tulus luar biasa. Saya dibesarkan di tengah-tengah mereka. Ada kiai dari Muhammadiyah juga yang baik, yang tulus, menangis menyaksikan umat berpecah belah. Begitu pula hari ini sekalian dari kalangan persisnya pun dari kalangan PKS, dari disebut tahrirnya, jamaah dakwahnya, Allah yang tahu bagaimana hati mereka merintih menyaksikan umat berpecah belah. Bahkan dari kalangan salafi yang dianggap keras, dari mereka berapa banyak orang yang datang kepada saya, mendukung dakwah saya, dan dia mengatakan, coba Ustaz, saya akan berusaha untuk mengingatkan agar mereka tidak melaburkan fitnah dan kesalahpahaman tapi kita berdakwah masing-masing di jalannya. Dia ada perbedaan pendapat dengan saya dalam sebagian hal, tapi kita bersatu semua ingin mengajak orang kembali pada Allah Subhanahu wa Kalau saat ini hadirin sekalian baru merupakan suara-suara yang nampaknya masih hadirin sekalian kurang begitu keras gemanya. Insya Allah sebentar lagi hadirin sekalian Allah subhanahu wa ta'ala akan perintahkan malaikatnya untuk menggerakkan hati manusia yang beriman yang ingin bersatu dalam agama Allah mengumandangkan menjadi sebuah gemah hari sekalian yang terdengar ke dalam pelosok-pelosok sampai rumah-rumah yang kecil bahkan seluruh hari sekalian makhluk Allah akan memberikan dukungan kepada semua ini karena Islam merupakan agama dari setiap makhluk Allah afa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Padahal seluruh makhluk di langit dan di bumi, manusianya, hewannya, tumbuhannya hingga serangganya, semua tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya semua hanya kepada Allah mereka akan dikembalikan. Oleh karena itu keinginan saya, harapan saya dalam hidup ini hari ini sekalian agar Allah menetapkan diri saya dalam Islam menghapuskan fanatisme dalam hati saya kepada kelompok manapun kepada golongan manapun kepada etnik manapun termasuk kepada keluarga saya saya ingin betul-betul mengajak mereka semua untuk bersatu bersama seluruh umat cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, menundukkan kepala dan tidak menyombongkan diri, Rasul menyatukan bila Salman, Suhaib bersama Abbas bin Abdul Muttalib, bersama Hamzah, bersama Abu Bakar, bersama Umar Ridwanullahi alaihim. Padahal status mereka berbeda. Betul nggak ada sekalian? Tapi lihat pemuka-pemuka Quraisy, Abu Lahab paman Rasul kafir. Abu Jahal juga kafir. al warid ibn Mughirah kafir. Tapi yang beriman tadi dari pemuka-pemuka Quraisy yang tunduk yang merendah. Demikian pula dari mantan hamba sahaya yang kedudukannya tidak berarti dikucilkan. Datang Islam mengangkat martabat mereka dan memuliakan mereka. Nah bangsa kita, kalau betul-betul telah berserah diri kepada Allah, menyatu bersama seluruh alam, tunduk kepada Allah, Allah akan angkat martabat kita, akan muliakan kita, akan melimpahkan rahmat, keberkahan, kejayaan bagi kita semua, akan menjadi bangsa yang besar, yang membuat musuh akan gentar, bulu roma mereka merinding sebelum berhadapan dengan kita. Kekayaan negeri kita ini akan berada tangan kita dan kita dapat menaburkannya sebagai rahmat bagi orang lain. Demikian pula kebijakan pemerintahan kita semua juga bersumber dari dari apa? Dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hanya dengan bersatu. Hanya dengan bersatu. Kalau sekarang coba lihat, menghadapi Natal saja sebagian membolehkan. Sebagian tidak membolehkan. Kalau kita mengatakan assalamu ala Isa bin Maryam yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya itu Quran ajarkan kita. Keselamatan kesejahteraan bagi Isa putra Maryam pada saat dilahirkan. Berarti kita nggak menjamin tanggal 25 Desember, tapi pada saat dilahirkan Allah yang tahu kapan ketika dia mati. yub'atsu Demikian pula ketika dirinya dibangkitkan kembali. Salam di sini, salam yang keluar dari orang yang beriman yang meyakini Isa putra Maryam bukan anak Tuhan. Iya. Dan tidak sama sekali membenarkan kelahirannya pada bulan Desember, tapi pada saat yang telah ditetapkan Allah dan diketahui Allah. Assalamu iya. ala Isa bin Maryam, yauma wulida wa yauma yamut wa yub'atsu Tapi kalau kita mengatakan selamat Natal, Natal itu hari ini sekalian baru terjadi setelah 325 Masehi, setelah konsili Nisia bahkan jauh setelah itu, setelah diakui Yesus sebagai anak Tuhan, maka hari Natal itu hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Kalau orang Islam bilang selamat Natal, berarti dia mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, tinggal taruh dirinya di mana tempatnya hari ini sekarang. Nah, banyak ustadz kiai tidak melihat latar belakangnya, ingin toleransi kepada orang di luar Islam, tapi sama orang Islam tidak mau toleransi. Allah Oleh karena itu, Nabi mengingatkan akan ancaman yang muncul di belakang hari. Orang-orang yang menyebarkan kematian menumpahkan darah jidat mereka hitam, rambut mereka yang panjang. Celana mereka di atas hari sekalian mata kaki mereka. Kematian darah mengalir dari tangan mereka. Mereka hadirin sekalian akan meluncur dari agama seperti panah yang menembus buruannya kemudian meluncur kembali keluar dari buruan tersebut. Ini hadir sekalian gambaran yang digambarkan mengenai mereka yang akan muncul di hari zaman, apa yang mereka lakukan? Mereka melindungi orang-orang di luar Islam, tapi memusuhi orang-orang Islam. Nah kita tidak menghendaki yang seperti ini. Saudara kita yang sebapak seibu berbeda agama saja kalau dia susah wajib kita bantu. Tetangga kita dia punya hak atas kita. Dia sakit kita mesti tolong. Di samping kita mengajak dia kembali kepada Allah tanpa ada paksa, Apalagi kalau tetangga kita udah muslim, mukmin, tambah lagi hari sekalian saudara seayah kita, haknya akan lebih besar lagi di hadapan kita semua. Maka mari bersama-sama kita betul-betul mendukung perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersatu dalam agama Allah. Kalau datang malakul maut menjemput kita, hati tidak risau. Di hati tidak ada kebencian pada golongan manapun. Saya enggak benci NU Muhammadiyah, Persisnya, bahkan Salafinya saya cinta kepada mereka saudara-saudara saya yang beriman. Adapun pengadilan mereka, pengadilan diri saya Allah yang bakal menentukan. Cuma dengan kecintaan kepada mereka, dengan rahmat yang ingin kita taburkan pada mereka, dengan berbaik sangka pada mereka, kita berharap Allah akan mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari adab api neraka di hari kemudian nanti. Karena Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta anak tidak akan bermanfaat bagi kita kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, kita ingin hati kita bersih dari kebencian, permusuhan, dari kesombongan, keangkuhan, tapi hati yang berserah diri kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, cinta kepadanya, cinta kepada orang-orang yang beriman, dan mengajak orang dengan semaksimal kemampuan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah pukul 10 di Nah untuk mendukung perjuangan Abu Ali insya Allah Rasil akan memberikan bantuan 10 juta rupiah Mudah-mudahan berkembang Kalau bisa lah